Wa inta umdu nikmat Allah ila Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat Allah yang begitu indah pada pagi yang penuh rahmat ini secara kasat mata papan baru saja terguyur hujan. Dan ketika Allah berbicara tentang hujan, Allah berbicara tentang nikmat. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, "Baina yadi rahmati." Dalam ayat ini Allah mengatakan hujan itu adalah nikmat. Makanya ketika hujan telah turun dan telah usai, doa kita apa? Doa setelah hujan selesai apa? Mutirna bifatillahi wa Ya Allah kami baru saja mendapatkan air hujan karena karunia dan rahmatmu. Karena hujan itu karunia. Hujan adalah rahmat. Maka bersyukurlah ketika pagi ini hujan mengguyur kota Balikpapan sehingga semoga menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua pada detik ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarruf, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang pertama menuntut ilmu agama. Di mana kita akan meningkatkan iman kita dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan saya dengan jamaah sekalian pada Sabtu kali ini saya rasa lebih istimewa daripada eh, safar-safar uh, saya sebelumnya karena diantaranya awalnya saya agak meragukan kehadiran saya karena ada musibah beberapa pekan yang lalu namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan sehingga saya bisa bersama dengan antum semua pada saat ini oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita nikmati pada kesempatan pagi hari ini adalah penyakit-penyakit hati. Saya yakin tema ini tidak asing lagi di tengah-tengah antum semua. Terlebih lagi di kota ini dibina oleh ustaz-ustaz kita Ustaz Abdurrahman Hafizullah Ustaz Muslim, Hafizullah yang saya yakin pasti telah menjelaskan telah membahas dan mengkaji secara komprehensif tentang masalah hati oleh karena itu hadirin pembahasan kita pada pagi hari ini sebagai saling memberikan nasihat di antara ikhwah untuk mengingatkan. Saya tidak akan membahas penyakit hati dari A sampai Z. Karena waktu yang diberikan kepada saya hanya sampai duhur. Kalau kita mau bahas penyakit hati dari awal sampai Z, itu sampai pada isya nasi kajiannya. Antum sanggup? Sanggup. Saya nggak sanggup. Nah, saya mau pulang sebelum aja. Dan Sekali lagi, oleh karena itu kita hanya sebutkan beberapa poin dan ada beberapa hal yang menjadi penekanan pada kesempatan kali ini. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila eh, materi-materi uh, yang saya paparkan di balik papan ini kurang maksimal karena yang pertama karena keterbatasan ilmu saya dan yang kedua kondisi saya belum uh, fit dan normal kembali masih ada beberapa kasus di beberapa titik oleh karena itu saya mohon uzur e, sebesar-besarnya jika ada hal yang tidak berkenan atau kurang maksimal yang ini kajian kita selama dua hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ibnu Rajab, oh, Ibnu rahimahullah dalam kitabnya Mustafa Minhaj al-Fasihih. Beliau pernah memberikan sebuah kaidah yang besar, kaidah yang mulia, kaidah yang harus dipahami oleh setiap muslim, khususnya yang sudah mengaji, khususnya yang sudah membahas sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang sudah bersimpuh di majelis-majelis taklim, menghafalkan buku-buku para ulama, mengkaji kalau Allah dan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sebuah kaidah yang layak ditorahkan dengan cinta emas, al ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu intinya ibadah hati. Ilmu yang selama ini kita tuntut, yang kita datangi, yang kita hadiri majelis-majelisnya, yang kita baca, yang kita catat dengan pena kita, yang kita hafalkan. Intinya hadirin sekalian adalah ibadah hati. Itu intinya. Bukan hanya memperbagus penampilan atau merubah penampilan. Bukan hanya menggerakkan anggota badan kita, bukan hanya merubah beberapa istilah dan bahasa kita sehari-hari. hari Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Al ilmu ibadah atau qalbi. Ilmu itu kata beliau adalah ibadah hati. Ini yang harus kita dudukkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Khususnya ketika kita sudah mendapatkan hidayah Allah. Ketika kita sudah memulai membuka lembaran-lembaran al quran al Karim setelah kita mulai memfokuskan penglihatan kita pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hati kita? Semakin baik atau semakin terpuruk? Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana kerendahan hati kita Bagaimana kelapangan dada kita Saat kita disakiti oleh orang Coba kita ukur hati kita Karena inti dari ilmu yang bermanfaat adalah ibadah hati Dan yang disayangkan Sebagian orang yang sudah belajar agama yang sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru meremehkan ibadah haji. Akhirnya tanpa ya, mereka sadari mereka terjangkit penyakit penyakit hati. Karena sebagian orang berpikir inti ilmu itu penampilan. Maka yang penting bagi laki-laki sudah jenggotan, celana sudah cingkrang, ah itu alusunah wal jamaah nggak peduli gimana keikhlasannya, gimana ketawaduannya, gimana tauhidnya, bagaimana imannya kepada malaikat, imannya kepada asma wa sifat, bagaimana implementasinya ketika dia meyakini Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Ghaffar. Yang penting pengertian pengertian. Sebenarnya orang berpikir parameter pengajian yang sunnah itu mengganti istilah dan bahasa yang digunakan. Yang awalnya lo gua jadi anak antum. Wah, pokoknya udah anak antum udah alus sunnah deh. Udah iltizam, udah mantap, udah ikhwan, sudah akhwat. Jadi yang penting ganti istilah aja yang terus ikhwan, akhwat, anak, antum, akhwat, syukron. Walaupun kalau kita bedakan nggak ada bedanya dengan misalnya orang-orang lain yang tidak belajar agama. Itu bukan inti ilmu hadirin sekalian, bukan mengganti istilah. Bukan yang awalnya tidak pakai peci, sekarang kemana-mana pakai peci. Pakai peci istilah lain dan ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah bagaimana kita membenahi hati kita Inti ilmu adalah bagaimana kita menata hati kita. Oleh karena itu, kita semua tahu fakta yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita ketika mereka mengkaji kitab akidah. Selama 13 tahun, Nabi terdakwa di kota Mekah. Fokusnya masalah apa? Masalah sholat? Bukan. Walaupun sholat sudah disyaratkan ala milati Ibrahim sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Tapi inti bukan itu. Puasa, puasa baru di Madinah. Apa inti dakwah Nabi SAW pada saat itu? Tauhid. Apa itu tauhid? Amalan hati. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar merasai rukun iman yang pertama, ini menunjukkan bahwa inti dari agama kita, inti dari ilmu, inti dari pengajian adalah masalah hati. Nah, ketika kita salah menentukan inti dari ilmu, maka kita tidak berkembang hadirin sekalian. Oleh karena itu tidak jarang lima tahun ngaji, sepuluh tahun ngaji, lisannya masih asik ada ngomongin orang. Lupa akidah tauhid asma wa sifatnya. Terus buat apa Anda belajar asma wa sifat ketika Anda ketika Anda menetapkan akidah Allah wal Jamaah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah perkenalkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Amir Ruha Amir Ruha kama jaa Biarkan begitu saja sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan hadis tanpa diotak-atik. Bukankah salah satu nama Allah itu Asami Allah Maha Mendengar? Lalu kemana keyakinan Anda? Inilah sebab sebabnya sudah tiga tahun ngaji, sudah lima tahun ngaji, sudah sepuluh tahun ngaji, utang nggak bayar-bayar. Subhanallah. Kalau bisnis sama teman bermasalah, makanya ada sebuah kaidah di beberapa tempat lebih baik kita bisnis sama orang awam aja. Itu kan jemputan nggak bisa dipegang gajinya. Karena ini tadi salah penempatan. Kan orang berpikir inti dari ilmu itu yang penting penampilan. Kalau wanita yang penting sudah jilbab bentar, cadar rasa saya masalah. Udah masuk surga sudah. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan tentang takwa dalam hadis muslim, apa kata Nabi SAW? Atakwa hahuna, atakwa hahuna, atakwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di, di, di sini. Nanti menunjuk ke arah mana hadirin sekalian? Ke arah mana? Hah? jantung beliau atau hati beliau kalau dalam bahasa kita ataqwa huna ataqwa huna ataqwa huna Nabi tidak menunjuk dagu takwa itu di sini atau takwa itu di sini Nabi tidak mengambil jilbab Aisyah nih takwa di sini nih takwa di sini tidak Nabi tidak menunjuk wajahnya kepada para wanita takwa di sini tidak ataqwa huna takwa itu di sini tapi tidak menunjuk mata kakinya takwa di sini. Silakan kita baca seluruh riwayat dari hadis-hadis tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini bukan untuk meremehkan jilbab, bukan untuk meremehkan cadar, bukan untuk meremehkan janggut, bukan untuk meremehkan tidak isbal. Kan bisa kufur kalau meremehkan dan melecehkan hal-hal tersebut. Tapi itu bukan inti dari ilmu inti dari ilmu hahuna kata Nabi takwa ini yang harus kita renungkan ini yang harus kita evaluasikan setiap kita ngaji pulang dari pengajian tanya hati kita iman kita bertambah ya? Kan? hati kita semakin ikhlas apa tidak saya semakin suhud apa tidak pada dunia lisan saya sudah bisa dikontrol tidak oleh hati saya karena kita tahu lisan itu adalah PR-nya hati Menteri penerangan hati itu lisan. Makanya ketika kita sudah lama lagi tapi kita masih ada celah orang, caci maki orang, gunjing orang, bicarakan orang. Ini berarti ada yang salah dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini yang ingin saya berikan kepada jamaah sekalian awal perjumpaan kita. Dan saya ingin menjadi oleh-oleh ketika kita pulang ke rumah nanti siang. Al ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu intinya adalah apa? Ibadah hati. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu kita tahu bersama para ulama semakin berilmu, hati mereka semakin bersih hati mereka semakin ikhlas hati mereka semakin terpaut kepada Allah hati mereka semakin penuh dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Jalla wa ala. Hadirin yang dirahmat. Nah sahabat teralim di dunia. Siapa sahabat teralim? Hmm? Bagaimana? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala walaupun jumlah periwayatannya dikalahkan oleh Abu Hurairah walaupun statement-statement beliau dalam masalah tafsir tidak sebanyak Abdullah bin Abbas namun ulama menyatakan ilmu Abu Bakarlah yang paling dalam dan yang menariknya ilmu itu berbanding lurus dengan hati beliau Abu Bakar al-Muzani mengatakan mafafa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min salati wal Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan banyaknya sholat mereka, eh, banyaknya sholat beliau dan puasa beliau. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya pernah mendengarkan langsung dari salah satu eh, atau dalam bahasa yang lain, salah satu murid Al Imam Al Bani rahimahullah yang masih hidup, Syekh Walid. Yang sekarang tinggal di Madinah dalam pelajaran tentang syarat Sahih Muslim. Beliau memberikan perenungan menarik kepada kita. Kata beliau, Syekh Walid pernah dengar nama itu? Beliau yang menulis buku tentang isbat tanpa sombong dan buku ini sudah terjun diterjemahkan. Beliau mengatakan, mari kita lakukan studi komparasi sederhana. Kita perbandingkan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Amr bin As Beliau mengatakan, siapa di antara dua tokoh besar ini yang ibadahnya paling banyak? Bebannya adalah Abdullah bin Amr bin As. Bukan Abu Bakar. Lalu beliau bertanya kembali, siapa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bukan kesimpulan para sembarangan, ini kesimpulan Abu Bakar Al-Muzani. Beliau mengatakan tadi, Abu Bakar tidak mengalahkan para sahabat dengan sholat dan puasanya. Walakin syai'un waqara fi qalbi. Namun sesuatu yang mengajar di dalam hati beliau. Amalan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Dan ini inilah para ulama. Semakin tinggi ilmu, hati semakin dijaga. Dan ini penting dan sangat penting hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena fakta di lapangan membuktikan dan dalil menyatakan ketika kita tidak memfokuskan masalah hati, maka banyaknya ilmu kita bisa menjadi bumerang bagi kita. Betapa banyak orang-orang injil karena mereka tidak menjaga hati mereka mereka biarkan syaitan menggerogoti hati mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan tentang akal kita? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim wadda min ahli kitab an yaruddu an yaruddukum kuffar an yaruddukum min uh, wadda min ahli kitab an yaruddukum min dinikum kuffaran hasada min anfusihim min ba'di ma tabayyana orang-orang ahlul kitab orang-orang ahlul kitab itu ingin sekali memurtadkan kalian dari agama kalian sehingga kalian jadi kafir kembali. Kenapa? Hasada. Hasad. Saya ingin tanya, hasad amalan hati, eh, penyakit hati bukan? Penyakit hati. Dan yang menariknya, Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan mimba di mata tabayyana lahumul Mereka memiliki hal tersebut, mereka memiliki harapan, keinginan agar kita murtad semua karena harta kepada kita itu setelah kebenaran gamblang di hadapan mereka. Artinya ketika mereka berilmu, baru mereka hafal Dan mereka ingin menghancurkan umat Islam dan memurtadkan umat Islam. Dan kita tahu berkata alur kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi saw. Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nanti punya ilmu apa tidak? punya ilmu. Mereka punya ilmu yang sangat detail tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pengetahuan mereka tentang Nabi itu bisa jadi mengalahkan kita. Saya kan sudah mengatakan asyamail Muhammadiyah di sini. Bagaimana postur Nabi, bagaimana perawakan Nabi, bagaimana uh, tinggi Nabi, wajah Nabi, Kalau kita belum mengatakan buku-buku seperti Asyamail Muhammadiyah, kita tidak akan mengenal postur, gestur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ilmu kita tentang Nabi kalah dengan alul kita. Karena kata Allah alul kita itu mengenal Nabi kita sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Ada ayah atau ibu yang tidak tahu paras wajah anaknya. Antum pernah jemput anak antum dari sekolah Pernah? Nggak pernah antum masuk ke zakat ya belum nikah yang sudah jadi bapak-bapak siapa artinya sudah yang jadi ayah pernah jemput anaknya misalnya kita jemput anak kita dengan mobil kita atau dengan motor kita kita jemput dari sekolah ya anak kita masih SD kita jemput dari sekolah lalu kita pakai mobil mungkin mobil kita atau mobil pinjaman saat lagi asik pulang ke rumah setelah 20 menit perjalanan pulang kita angkat wajahnya ini bukan anak saya nih. Salah kita salah jemput. Pernah melakukan seperti itu? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin salah jemput anak. Apalagi sadarnya setelah 20 menit dia jemput. Ini bukan anak gua nih gimana? Allah Nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin salah. Bahkan seorang ibu, kalau misalnya anaknya yang usia eh, yang usia kelas 3 SD, 4 SD, itu dipakaikan cadar, lalu bermain dengan anak-anak e, sepantarannya dan mereka pakai cadar juga, banyak ibu yang tahu mana anaknya dari cara jalannya, dari cara loncat-loncatnya, dari cara jikrat-jikratnya, Itulah ilmunya alul kita tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Hasad, ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan bangga dulu sudah lima tahun ngaji. Jangan bangga dulu dengan tujuh tahun ngaji, sepuluh tahun ngaji. Kalau kita tidak pernah menata hati kita, hancur kita. Itu ahlul kita. Oke, okay, kita ambil contoh internal umat Islam. Orang-orang Mu'tazilah. Apa kata Nabi? Eh, apa kata Syekhul Islam Nutemia tentang orang-orang Mutazila? Siapa ingat statement beliau. Syekhul Islam mengatakan orang-orang Mutazila itu utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan mereka diberikan kecerdasan, mereka diberikan wawasan tentang agama, mereka diberikan knowledge oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati. Mereka tidak pernah membersihkan hati-hati mereka. Yang mereka pentingkan ngaji, ngaji dan ngaji, belajar, belajar dan belajar, baca, baca dan baca. Karena tidak ada yang meremehkan dan tidak ada yang berani memanah sebelah mata kehebatan mereka dalam membaca. Kita tahu al-jahid bagaimana ketika baca nanti kita sebutkan. Kita tahu Watil bin apa muridnya siapa? Hasan al-Basri. Atau muridnya siapa? Nuzul Fikri. Jauh lah. Hasan Basri, Nuzul Fikri. Cuma sama-sama kacau belakangnya aja. Tapi ilmunya antara tamat dan sumur. Ini murid Hasan al-Basri. Cerdasnya luar biasa. Bahkan dalam beberapa buku-buku sastra Arab dinyatakan bahwa Has, uh, Wasil bin Atta itu cadel. Kalau cadel berarti tidak bisa mengucapkan huruf apa? Bukan R, ro. R Ro. Dan jarang yang mengetahui Suatu ketika, ketika ada event besar dan manusia berkumpul di event tersebut, Wasil bin apa gembongnya Mu'tazila ketua umumnya itu dikerjain oleh teman-temannya dan kolega Dia diminta secara mendadak dan spontanitas untuk memberikan pidato dan ceramah. Tujuannya apa? Bukan untuk menghormati beliau, justru untuk mengerjai beliau bahasa kita ngebully beliau. Agar manusia tahu ternyata Wasil bin Abba itu tidak bisa mengerjakan buruk roh. Akhirnya ditertawakan oleh undangan yang datang. Dan dia nggak bisa ngelak lagi karena udah disuruh semua nyuruh dia untuk memberikan pidato, memberikan ceramah. Coba, gimana perasaan antum kalau mendadak dan spontanitas antum disuruh khutbah Jumat? Antum di hari Jumat datang cepat, duduk di staf pertama, depan imam atau depan mimbar. Itu kan jam berapa sel? Di Balikpapan jam berapa? 12. Jam 12 lewat 10, kita nggak datang-datang. Ini masjid sudah gelisah Nah, karena antum yang staff, eh, duduk di staff pertama dan penampilannya paling meyakinkan, peci, jenggotan, oh, gamisan, oh ini paling cocok dan jadi ustaz. Antum didaulat dengan ijma para makmum untuk jadi khotib dadakan pada saat itu tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa mukadimah. Kira-kira gimana berantakan? Itu mimbar bergetar gitu. Itu ayat-ayat yang kita sudah hafal muat semua. Itu pun kalau ada yang kita hafal, kalau nggak ada lebih parah Itulah kira-kira perasaan Wasil bin apa Apalagi kalau kita tahu kita punya kelemahan dalam dalam berbicara. Kita gagap misalnya, atau kita cadel misalnya seperti Wasil, itu lebih berogi lagi. Tapi diriwayatkan subhanallah. Dia berpidato dengan pidato yang mengagumkan sehingga sampai di, di, di, masih disebutkan dalam beberapa buku-buku sastra Arab karena dalam pidato tersebut dia sampaikan tanpa huruf ra seluruh kata bahasa Arab yang ada huruf ra-nya beliau ganti dengan sinonimnya yang tidak ada huruf ra tanpa persiapan tanpa teks tanpa perenungan satu khutbah tidak ada huruf roknya. Abang bisa buat seperti itu. atau anak kasih waktu tiga minggu buat khutbah Jumat tanpa huruf R bisa? yang pertama aja udah diskualifikasi dengan rahmat Allah tebal kan gitu rahmat R ya udah kita ganti dengan karunia Allah tebal lagi karunia ada R susah buat khutbah tanpa huruf R tapi wasit bisa, di apa bisa tanpa persiapan. Itu kecerdasan wasit apa tapi susah Karena ujung terbuka dengan kecerdasannya. Pengajian yang selama ini diikuti tidak diimbangi dengan menjaga hati kita. Makanya buat saya baru Mukhtar juga nggak puas dengan gurunya Jahil Siapa yang meragukan kehebatan jahil saya jamin. Kutu buku balik papan tidak ada yang saya buat jahil. Kutu buku Jakarta pun tidak ada yang buat jahil. Jahil atau apa hobinya jahil kamu? Apa hobinya jahil? Hobinya jahil dia tidak bisa melihat toko buku atau perpustakaan. Kalau dia melihat toko buku atau perpustakaan, itu dia sewa toko buku tersebut satu minggu misalnya lalu dia baca habis seluruh koleksi toko buku tersebut tidak ada yang boleh masuk ke toko buku tersebut kecuali dia dan dia habis dia lahap seluruh buku tersebut makanya matinya kenapa ketiban buku kan iya kan? matinya ketiban buku kan buku dulu kan lebih lebih berat lebih tebal daripada buku-buku zaman sekarang bertingkat-tingkat raknya di kamarnya dia lagi sakit dia mungkin mau ngambil yang di bawa akhirnya ketiban jatuh semua tapi hari ini sini membuka mata kita pengajian kita selama ini kedatangan kita ke majelis taklim catatan-catatan dan goresan pena kita hafalan-hafalan kita saat kita menghafalkan buku-buku para ulama mengikuti kajian pusat-pusat kita di balik papan ini ini harus diimbangi dengan masalah hati Karena betapa banyak orang yang lebih cerdas, lebih pintar dari kita selesai. Dan saya ingin bertanya sama atom gembong kesesatan itu siapa? Hah? Siapa? Gembong kesehatan, eh, kesehatan lagi. Gembong kesesatan. Iblis. tanya iblis itu pintar atau bodoh. Dan masalahnya apa? hati aba nah, wastakbara wa kana minal kabirin iblis enggan iblis sombong Al-Baqarah 34 sombong hati karena dia merasa lebih baik daripada ada saya ingin tanya kepada antum semua dalam beberapa sisi mana yang lebih berilmu ulama atau iblis atau lebih spesifik lagi cara wawasan atau kalau dalam ilmu usul fikih dinamakan madari idrak mana yang lebih tinggi tingkatannya Syekh bin Bas apa Iblis sudah belajar tingkatan ilmu belum ya, sudah belajar tingkatan ilmu coba kita review sedikit ya tingkatan ilmu itu apa yang paling bawah jahlun murokkab Apa arti jahlun murokkab Bodoh kuadrat. Nggak tahu, sok tahu. Pak, antum tahu Ustaz Muslim nggak? Dia ya, tahu lah masa orang balik papan nggak tahu Ustaz Muslim. Yang mana pakai itu Ustaz Muslim itu? Itu. Nah ini kan jahal murokkab nggak tahu, sok tahu. Ketingkatan berikutnya jahlul basir. Uh, bodoh yang uh, pangkat satu Dulu waktu matematika pangkat satu apa? sih? Kan pangkat dua kuadrat, pangkat tiga kubik. Pangkat satu apa? Hah? Siapa yang pelajaran matematikanya dapat sembilan sih? Nggak ada. Hah? Apa? Ini nggak ada namanya. Ya sudah, ini bukan materi kita mungkin sesi kedua mungkin. Artinya dia tidak tahu dan dia akui dia tidak tahu. Ustaz Pak Ustaz Abdul Rahman tidak? Oh saya tidak tahu Ustaz Abdul Rahman Itu Jahul Basir Yang setelah Jahul Basir Apa tingkatan berikutnya? Waham Waham itu kita tidak punya ilmu Tapi kamar-kamar dan tidak sampai 50% Itu waham Itu waham Misalnya eh, orang orang ditanya Ibu kota Indonesia apa? Uh, saya pernah dengar Jakarta tapi nggak tahu ya Coba dicek lagi dan di kampusnya dan dia pernah dapat info aja ada, ada orang bilang Jakarta kami uh, cuma dengar-dengar aja isu mari kita cek aja mungkin cek di Google dan seterusnya itu waham tingkatan berikutnya asyak syak itu 50-50 ibu kota Indonesia apa E, kalau nggak Jakarta Kuala Lumpur 50-50 lah nah, itu syak tingkatan berikutnya zon atau zon Zonik kita punya ilmu atau kita punya info, kita punya data, tapi nggak sampai 100%, dugaan kuat. Ibu kota Indonesia apa sih? Jakarta. Yakin, eh, nggak yakin sih 100%, tapi insya Allah ada banyak orang bilang tuh Jakarta. Nah itu artinya apa? Ban, balik. Dugaan kuat tidak sampai tidak eh, sampai level 100%. Yang berikutnya al ilmu atau al yakin jika data kita membuat kita tahu secara 100%. Ibu kota Indonesia Jakarta, yakin yakin Jakarta. Udah pernah ke Jakarta belum? Itu saya yakin. Setelah itu ada lagi di atas ilmu apa al Ainul yakin. Di atas ilmu ainul yakin. Ainul yakin itu tahu 100% dan dia sudah lihat. Dia sudah lihat. Dia sudah lihat. Ibu kota Jakarta apa? Eh, Indonesia Jakarta. Terus saya kemarin browsing sudah lihat foto-foto Jakarta, Monas, Tamrin, Gatot Subroto, Kuningan, Rasuna Said dan seterusnya di internet misalnya. Saya yakin itu ibu kota Indonesia dan saya sudah lihat tingkatan terakhir puncaknya hak yakin. Apa itu hak ya, yakin? Dia yakin persen sudah lihat dan sudah merasakan ngalami Pak, ibu kota Indonesia atau Jakarta. Saya itu setiap tahun di Jakarta. Nah, bukan hanya melihat saja, tapi dia sudah mengalami kemacetan Jakarta, dia sudah mengalami banjir di Kampung Melayu udah dialami dan seterusnya. Nah, itu tingkatan ilmu. Coba diulang. Yang pertama apa? Jal jahul merokap, bodoh kuadrat. Yang kedua, jalul dosir Yang ketiga, uh, eh, al wal, wal, ha besar mim. Yang tidak sampai 50%. Yang berikutnya, ashraf 50-50. Yang berikutnya, dan kita punya data cukup tapi nggak sampai 100%. Terus al Lalu berikutnya ainul yakin. Di atasnya hakul yakin. Saya ingin bertanya, ilmunya Syekh bin Bas tentang akhirat, tentang surga sudah sampai tingkat mana? Aku yakin. Lu sudah masuk, sudah masuk surga. Aku yakin apa mungkin eh maaf al yakin al yakin atau mungkin ainul yakin sebagaimana hadis tentang alam barzah kalau ulama yang masih hidup ilmunya sudah sampai tingkatan mana al yakin kita baca Al-Quran yakin sosok, yakin sudah pernah sudah belum masuk surga belum pernah tapi kita yakin 100%. Saya ingin tanya, ilmunya iblis sudah sampai tingkatan mana? ini. Tapi karena tidak menjaga hati, ada wastakbar sombong. Jadi kalau iblis saja bisa kena penyakit hati, Apa lagi kita. Baru beberapa kita para ulama itu pesan yang ingin saya sampaikan apalagi kita yang ada apa-apanya yang Al-Quran belum hafal semua yang Bukhari belum tamat yang Muslim belum selesai apalagi Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan seterusnya hadirin saya jaga hati kita cek terus jangan kita lepas jangan terpukau dengan apa yang sudah kita dapatkan ini para ulama Para ulama semakin belajar semakin tulus hati mereka, semakin santun. Makanya salah satu amalan yang dipuji oleh para sahabat ada eh, amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat adalah amalan haji. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 9 apa kata Allah? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa على ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini kan amalan hati. Para para ansor itu tidak pernah hasad ketika melihat nikmat Allah yang diberikan kepada muhajirin. Gak pernah. Ansor gak pernah hasad. Wala yajiduna في صدورهم hajatan mimma utu kata Allah. Ansor itu nggak pernah dengki iri ketika melihat kelebihan-kelebihan muhajirin. Bahkan apa kata Allah? Mereka bukan hanya tidak iri, tapi mereka itar. Wayuktiruna ala anfusihim walau kana bihim Mereka dahulukan muhajirin, mereka dahulukan saudara mereka, padahal mereka juga butuh hati yang Nah kita udah sampai level keberapa? Ketika kita sudah ngaji satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sudahkah amalan hati kita ketika melihat saudara kita membutuhkan seperti kaum ansor? Oke, nggak mungkin sampai kaum ansor, tapi sudah sampai level berapa? Apakah selama ini kita masih urus diri kita sendiri, hasad sama orang, kesal ketika melihat teman kita lebih pintar dari kita, padahal kita duluan dapat hidayah? Nggak senang ketika melihat orang berkembang, orang berubah, orang dapat hidayah, masih enak ngomongin orang. Gimana kita bisa mendahulukan orang? Oh, daging saudara kita kita makan. Gibah. Ketika misalnya lagi masih berkelompok-kelompok, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, mengikuti deras langkah Om ansor katanya ahlu sunnah wal jamaah, katanya mengikuti jalannya para sahabat. Hadirin, mengikuti jalan para sahabat bukan hanya dari penampilan, bukan hanya dari ibadah anggota badan, tapi yang paling penting adalah masalah hati. Baru yang lain. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin belajar kita harus semakin menata hati kita. Karena inilah yang dilakukan oleh para ulama. Ini yang dilakukan oleh para aulia, para wali wali Allah Subhanahu wa taala semakin belajar hati mereka semakin semakin indah. Nah, dan sebaliknya sebagaimana yang sudah kita katakan ketika kita tidak menjaga hati kita fakta dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ilmu yang sifatnya teori tidak akan bermanfaat untuk kita ketika kita tidak tampung ilmu tersebut dengan hati bersih. Iblis sudah menjadi contoh yang nyata bagi kita. Orang-orang Yahudi, ahlul kitab sudah menjadi contoh yang gamblang bagi kita. Orang-orang Mu'tazilah yang ilmunya masya Allah sudah menjadi profil untuk kita. Jangan kita mengikuti langkah-langkah mereka. Jagalah hati kita, hati kita sekalian dari penyakit-penyakit hati. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. untuk demikian Apa yang harusnya kita lakukan apa yang harusnya kita kerjakan. Kita bisa menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut, dari riak, dari sum'ah, dari hasad, dari syahwat terfitnah dengan lawan jenis, Sebagai para ulama mengatakan dengan memperhatikan empat perkara berikut ini. Dari ulasan Syekh Ahmad Farid dengan beberapa referensi-referensi yang lain. Yang pertama, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. dengan memiliki pola istijabah. Istijabah Istijabah itu selalu menyambut apa kata Allah dan apa kata Rasul. Allah bilang ah ah. Allah bilang kita tidur tidur. Allah minta kita loncat, loncat. Allah suruh kita tiarap, tiarap. Allah suruh kita jalan, jalan. Allah suruh kita lari, lari. Allah suruh kita jalan mundur, jalan mundur. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian, memerintahkan kalian, berseru kepada kalian, melarang kalian. Lima yuhyikum Karena syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul, ajaran Rasul akan menghidupkan hati kalian jadi seluruh yang diseru oleh baginda rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menghidupkan hati kalian, menjaga hati kalian, membahagiakan hati kalian. Allah wa wa'lam anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi dan ketahuilah salah satu makna yang ke tafsir tentang masalah ini ketahui Allah mampu memisahkan hati Allah mampu memisahkan kalian dengan hati kalian Allah mampu membuat tabir antara kalian dengan hati kalian sehingga kalian tidak bisa mengontrol hati kalian sendiri. pertama kalau kalian tidak istijabah, maka Allah akan buat tabir sehingga kalian tidak bisa mengontrol hati kalian sendiri. Pengen khusyuk nggak bisa khusyuk. kemana kita merasakan itu udah pengen khusyuk, niat pengen khusyuk, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Berarti istijabah kita ini kurang hadirin sekali. Hati kita sakit, beberapa waktu yang lalu itu ada seorang kuat sudah ngaji itu meneteskan air matanya di hadapan saya beliau mengatakan Ustaz saya bingung dengan hati saya saya tidak cinta lagi dengan istri saya padahal istri saya sudah berubah istri saya sudah ngaji istri saya semakin baik tapi perasaan cinta itu hilang dan saya sudah berusaha untuk kembali menjadi istri saya nggak bisa, nggak bisa. Itu nangis, stres loh. Dia bisa kontrol hatinya. Dia pengen cinta sama istrinya nggak bisa. Wa lahu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan Allah mampu memisah seorang dan hatinya sehingga kita nggak bisa atur hatinya. Sama, sama dengan logika kesehatan. Kalau antum atau jangan antum ya, kalau ada orang sudah sampai pada titik kanker keempat, kan nggak bisa diapa-apain. Atau mau mengobat, pengobatan seperti apa, secara umum selesai lewat. Kan udah kronis, ya sudah nggak bisa lagi dikontrol itu penyakit. Mau dikasih obat apa? Selesai sudah. Jangan sampai kita sampai titik seperti itu kita pengen nggak ngomongin orang udah nggak bisa lagi. Kenapa? Itu tadi Allah sudah pisahkan antara kita dan hati kita. Ada tabir sehingga kita sering nggak bisa dikontrol itu liar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam beberapa dalam salah satu karya beliau, salah satu kiat ikhlas perbaiki hubungan Anda dengan Allah di luar sholat. Karena yang membuat hati liar itu karena Anda bermaksiat kepada Allah, Anda tidak istiqamah kepada Allah, maka ketika Anda tidak menyambut surat Allah di luar salat, Allah buat hati Anda liar. Al-jaza min insil amal. Ketika kita tidak mau diatur oleh Allah, Allah buat hati kita nggak bisa kita atur. Al-jaza min insil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Karena tadi nusudan. Sebagaimana kita bersikap, kita akan disikapi dengan cara yang sama. Tidak mau dikontrol oleh Allah, Allah hancurkan kita dari dalam diri kita. Bukan istri kita yang mengkhianati kita. Bukan rekan kerja kita yang mengkhianati kita. Hadirin, dikhianati rekan kerja sakit apa enggak? Makanan, eh, makan yang paling gak enak di balik papan apa? Makan yang paling gak enak di balik papan. Kalau di Jakarta makan yang paling gak enak di dunia pergaulan Jakarta tuh makan temen. Ya. itu lebih gak enak daripada makan jengkol. Temen sendiri lo makan itu kata orang Jakarta. Karena akan menyakitkan hantu hati kita kalau kita di, dikhianati oleh teman kita. Allah buat Allah buat yang lebih tragis lagi. Kita dikhianati oleh hati kita. Kenapa? Karena kita mengkhianati Allah. Tidak taat kepada Allah. Dan ini banyak. terutama banyak orang ketika membaca Al-Quran dia nggak bisa nangis. Dia berusaha nangis nggak bisa bisa. Saya pernah merasakan demikian dulu ketika dengan maksiat. Mau nangis nggak bisa. Nggak bisa berusaha ingin tersentuh dengan lantunan-lantunan ayat Al-Quran Karim ketika mendengarkan neraka, ketika mendengarkan ada kubur, tapi sana Allah sekat Allah buat hati kita liar karena kita liar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin menata hati kita, jangan hanya sekedar ngaji. Itu perintah yang kita kaji. Dengan pusat-pusat kita diamalkan. Jangan hanya menjadi pemanis buku catatan kita. Jangan hanya sekedar status sebagai seorang ikhwan dan akhwat. Begitu dengar A, amalkan A. Semuanya diamalkan jangan ditunda istajibu ternyata cara sholat kita salah ganti cara sholat kita ternyata ada wudhu yang sempurna perbaiki wudhu kita ternyata begini cara berpakaian benar ganti cara berpakaian kita oh ternyata harta saya ini haram selama ini tinggalkan harta haram tersebut istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum nah kalau anda tidak lakukan ingat Allah bisa membuat kesesatan pada hati Anda sehingga Anda tidak bisa kontrol dia. Dia liar. Anda tidak cinta dengan istri Anda. Anda tidak bisa khusyuk ketika sholat. Anda tidak bisa menangis ketika mendengar ayat-ayat tentang azab. Anda tidak mendapatkan ketenangan ketika sedang membaca Al-Quran. Hati. Kita tidak bisa menahan diri dari lawan jenis. Terfitnah walaupun kita sudah ngaji, walaupun sudah belajar agama, tapi tetap saja terjatuh lagi, terjatuh lagi dengan fitnah syahwat. Cek, sudah istijabah belum? Karena jarang orang yang diberikan taufik untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah dan yang sudah diberikan taufik untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu tidak semuanya Allah berikan taufik untuk mengamalkan dan beristijabah. Ini tanda yang pertama, istijabah. Kita tidak mengamalkan, menyambut ilmu yang kita pelajari hanya sekedar wawasan, hanya sekedar eksplopedi, hanya sekadar pemanis telinga kita maka kita tidak akan bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, jangan bergaul dengan manusia. Jangan terlalu banyak bergaul dengan manusia. Loh, kalau begitu bergaul dengan siapa Ustaz? Bergaul dengan Allah munajat dengan Allah, takarrub dengan Allah. Coba deh, coba kita pikirkan. Kita dikasih Allah 24 jam. Lebih banyak mana interaksi kita dengan Allah atau interaksi kita dengan manusia? Perbanyak interaksi dengan Allah dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya. Kan kita sudah sering mendengar surat Al-Isra ayat 82 Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma syifa Dan kami telah turunkan Al-Qur'an berangsur-angsur dan di dalam Al-Qur'an itu ada obat dan ada kesembuhan. Dan ulama tafsir mengatakan salah satunya kesembuhan untuk penyakit-penyakit hati. yang bikin hati kita sakit ini terlalu banyak bergaul dengan manusia terlalu banyak berinteraksi dengan manusia sehingga kita terkontaminasi ulama ulama ulama kita punya kaidah almaru ibnu adi. seseorang itu anak dari lingkungannya kalau lingkungan kita firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW pasti hati kita akan bersih dari segala penyakit hati tapi kalau lingkungan kita orang yang kasar orang yang suka pamer orang yang beria, orang yang sumah orang yang suka gibah orang yang suka ngomongin lawan jenisnya Lalu kita bergaul dengan dengan ikhwan-ikhwan tersebut suka bicara akhwat, begitu juga dengan para akhwat bicarakan ikhwan-ikhwan, rusak hati kita. Kita kan sudah sepakat bahwa lingkungan itu luar biasa, sangat banyak berinteraksi dengan Allah. Makanya Ibu Mubarak kalau weekend seperti ini, itu beliau malas keluar ketemu sama teman-temannya. Beliau ngapain? Baca. Baca Al-Quran. Baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kaji. Lalu dicibir oleh teman-temannya. Apalah apalah tasawuf itu? ini Ibnu Abu Ibnu Emangnya ente nggak bosan apa? Emangnya ente nggak jenuh apa? Setiap saat baca Quran, setiap saat baca hadis. Apa kata Ibnu وكيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم bagaimana aku bisa jenuh sedangkan aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku bersama Nabi dengan sunnahnya dengan ajarannya dengan ayat-ayat Allah yang Nabi bawakan bagaimana mungkin orang yang sedang jatuh cinta dengan Rasul bisa jenuh ketika punya kesempatan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama Kita harus punya waktu dengan Allah di sepertiga mana terakhirnya. Jangan habiskan waktu dengan Allah. Oke, kita kerja 8 jam itu udah sama manusia semua. Harus ada waktu untuk yang mulai. Anda harus punya waktu untuk meneteskan air mata kepada Allah. Waktu untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hati Nabi yang paling bersih? Karena nanti kalau dia mulai hatta tawar ramat kodama sampai kaki beliau bengkak karena beliau mengimbangi dengan bertak dengan uh, ber, bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi wajhu ila qurratu eh, wajhu ila salat. Allah menjadikan eh, Allah menjadikan pelipur hati dan pandanganku adalah ketika aku mengerjakan sholat. Jadi aktivitas yang paling aku suka itu sholat. Karena sholat adalah munajat. Sholat adalah bentuk takaruk dan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menata hati, kita harus memperbaiki sholat kita, sujud kita, bacaan Al-Quran kita, Bikin kita, pengajian kita Jangan habiskan waktu dengan manusia Dan kalau kita ingin bergaul dengan manusia Cari orang-orang soleh Yang hatinya baik Yang hatinya tulus Almar ala dini khalili semua kita semua kita tahu hadisnya seseorang itu di atas agama sahabatnya falyanzur berakal, man yukhalil maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sahabat besar saleh itulah kata Nabi. Matalul jadi saleh buat sawb kehamil miski wa naqifil kir Kita tahu hadisnya Nabi SAW mengatakan Perumpamaan bergaul dengan sahabat yang saleh Dan sahabat yang buruk Jalis Jalis itu teman yang senantiasa duduk bareng dengan kita Kalau orang Jakarta bilang Teman nongkrong kita tuh siapa gitu Jalis yang suka duduk-duduk dengan kita, tukar pikiran dengan kita, ngobrol dengan kita, curhat-curhatan dengan kita, telepon-teleponan dengan kita, bebe-bebean dengan kita. Itu yang harus kita minat. Karena perumpamaan teman yang soleh itu seperti bersama dengan tukang minyak wangi. Ada pun bergaul dengan tukang minyak wangi kata Nabi, immaan yuhdiyana. Ada tiga kemungkinan kata Nabi SAW. Yang pertama apa? dia memberikan secara cuma-cuma gratis. Akhirnya kita pakai, maka bau pada aroma tubuh kita menjadi wangi. Kemungkinan yang kedua, iman amin dia ya, nggak ngasih-ngasih, kita udah dua minggu nongkrong di sana nggak dikasih-kasih juga. dia ya udah beli aja deh, kita beli akhirnya. Ketika kita beli kita pakai, tubuh kita juga beraroma wangi. Nah dikasih-kasih, tidak mampu beli kemungkinan yang ketiga paling tidak selama kita berada di toko minyak wanginya kita mendapatkan aroma wangi tersebut hati kita bersih hati kita ikhlas hati kita bertauhid hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kalau bergaul dengan orang yang jahat orang yang ria orang yang sum'ah orang yang hasad sama orang benci sama umat Islam nggak senang kalau saudaranya sepengajian maju. Apa kata Nabi? Yang pertama, imma an Itu seperti bergaul dengan pandai besi. Kalau Anda bergaul dengan pandai besi, yang pertama kemungkinannya baju Anda akan terkena percikan eh, percikan atau ya percikan-percikan api-api tersebut dan akan terbakar, bolong. Dan kalau anda tidak terkena, maka engkau akan e, terkena bau yang tidak sedap atau bau apa. Jadi itu juga kita akan riak, kita akan semua. Yang awalnya nggak riak, ketika bergaul dengan orang yang riak, itu riak. Yang awalnya nggak sumpah karena senantiasa belajar dan bergaul dengan orang semua ikut sumpah. Yang awalnya zuhud karena bergaul dengan orang yang gila dunia akhirnya gila dunia. Yang awalnya nggak suka ngomongin orang tapi karena dikasih dicekokin terus akhirnya ngomongin orang. Yang, awal, yang awalnya nggak tertarik dengan lawan jenis secara maksiat karena setiap kali yang diomonginnya akhwat lagi akhwat lagi akhirnya menghayal dan menghayal. Hadir. Kan berikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila kita berjalan di jalan raya Balikpapan dan di tengah tengah perjalanan kita merasakan rasa haus yang begitu parah. Lalu kita pinggirkan mobil kita dan kita beli air mineral di sebuah warung pinggir jalan. Harganya berapa? 3.500. 3500 kalau di warung apa berapa sama satu warung keesokan harinya kita jalan lagi dan kita kehausan lagi nyari warung pinggir jalan Gak ketemu akhirnya ada minimarket kita beli di minimarket kalau di Jakarta ada minimarket yang uh, terkenal namanya Circle K. Di sini ada nggak Circle K? Ini nyebut merek nggak masalah di sini. Nggak apa Contohnya ya. Kita masuk Circle K, kita beli Circle K. Ini minimarket yang paling mahal. Itu harganya bisa sepuluh ribu. Lalu minggu depannya kita ke hotel bintang lima, masuk restorannya, lalu kita pesan air mineral. Berapa air mineral di restoran kita ini? 30 ribu kurang lebih. Saya ingin tanya rasa pabrikannya sama apa tidak? Sama. Rasanya sama. Sama. Apa yang membuat nilainya berbeda? Lingkungan. Ketika air ini dijual di warung kaki lima maka harganya dan nilainya kaki lima. Tapi ketika air ini dijual di hotel bintang lima maka nilainya bintang lima begitu juga. Ketika kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang hatinya kaki lima, maka hati kita ikut kaki lima. Dan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tauhidnya, keikhlasannya, ketulusannya, kelapangan hatinya, sayangnya sama umat Islam bintang lima, maka kita ikut bintang lima. Kenapa para Ansor bisa seperti itu? Karena mereka bergaulnya dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Nabi, "Arfaqun nasi arfaqu ummati bi eh, arfaqu ummati bi ummati Abu Bakar" Orang yang paling sayang dengan umatku adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar memiliki amalan hati sekali ini? Didaulat oleh Nabi paling sayang dengan umat Islam. Jawabannya siapa? Karena yang paling sering bergaul dengan Nabi dan Nabi adalah Nabi rahmat bil mukmini rohul rahim atau ayat 128. Nabi adalah orang yang paling sayang dan yang paling menyantuni umat Islam. Yang paling sering bergaul dengan Nabi siapa? Abu Bakar. Oleh karena itu, Abu Bakarlah orang yang paling memiliki hati bersih dengan umat Islam. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada benci. Karena beliau orang yang paling sering bergaul dengan Nabi SAW yang kebaikannya dan ketulusannya kepada umat Islam Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 128. Oleh karena itu jaga pergaulan dan kalau kita mau bergaul pilihlah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menjaga hati dari fitnah syahwat, dari fitnah dunia, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tidak punya tendensi, orang-orang yang zuhud kepada dunia, maka hati kita akan terbawa. Jadi hati kita ini lemah. Sumiyal qalbu kolban li kolubihi. Para ulama mengatakan organ ini dinamakan kolbu karena sangat labil. Sangat labil dan mudah dibolak-balik. Oleh karena itu kita butuh lingkungan. Kita butuh lingkungan untuk memfilter dan menjaga hati kita tersebut. Kalau antum hanya mengenalkan pengajian atau pengajian berapa jam? Pengajian baru papa ini durasinya berapa? Tiga jam. Paling tiga jam. Lalu bagaimana dengan 19 jam lainnya? Nah, bisa. Kita harus di luar kajian dengan bergaul dengan orang-orang soleh itu pun seharusnya intensitasnya, frekuensinya tidak sebanyak ketika kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena itu ya, terlalu sering bergaul dengan manusia tapi bergaul dengan Allah Subhanahu wa Yang berikutnya Jangan terlalu banyak memandang Jangan terlalu banyak memandang hal-hal yang mubah maupun maksiat. Maksudnya apa hadirin sekalian? Kafir itu nobar ini bahaya. Banyak yang memandang ini apa? Apabila kita setiap hari melihat dunia maka kita akan senantiasa berorientasi dunia. Hadirin, saya ingin tanya, apa tiga organ yang paling sering disebutkan secara bersamaan oleh Allah? Hati, mata, dan telinga. Iya bang hati, mata, dan telinga. Tujuh? Contohnya apa? surat As-Sajdah ayat 9. Wala eh, eh, ala lakum as-sam'a wal absar wal afida qalila ma tashkurun. Dan Allah telah berikan kalian as-sama pendengaran wal absar mata afida hati dan betapa sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah. kita sedikit dari kalian yang bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 apa kata Allah? Lahu qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk mereka punya ayun mata, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar firman-firman Allah, sunnah-sunnah Nabi, nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketakwaan. Salah satu Korelasi. Kenapa tiga organ ini yang paling sering disebutkan bersamaan di dalam Al-Quranul Karim? Karena organ yang paling memberikan pengaruh dan efek pada hati adalah ini. Mata dan telinga. Mata dan telinga. kedua organ ini hasil atau akan aman dari sakit. Inilah pembisik yang paling hebat dalam mempengaruhi hati, mata dan telinga. Apabila yang kita lihat dan yang kita dengar itu rusak, maka hati kita menjadi rusak. Kalau yang kita lihat dan yang kita dengar hal yang baik, maka hati kita menjadi baik. Rusak ini kontradiksi nih. Loh, kok kontradiksi? Ini kan perkataan para ulama. Kan Allah Nabi bersabda dalam hadis Bukhari. Allah inna fil jasadi mudghah. Ila salahat salahal jasadu dulu, wa ila fasadat fasadal jasadu dulu. ala wahya qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila daging ini buruk, maka buruk buruklah seluruh anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Berarti yang mempengaruhi siapa? Hati dipengaruhi apa hati yang mempengaruhi? Berarti yang mempengaruhi siapa? Hati atau mata? Bisa dipahami tidak? Atau paham yang mana? Pertanyaannya atau jawabannya? Jawab pertanyaannya. Apa tidak masalah kita ini? Kata Nabi, kalau hati baik, maka mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, tangan akan baik, kepala akan baik, mohon maaf kemaluan akan baik, semua anggota tubuh baik. Tapi kenapa setiap kita membaca buku Tazkatun Nufus Ulama wanti-wanti kalau anda ingin menjaga hati Jaga mata dan telinga anda Berarti yang memberi pengaruh apa ya? Hati Atau mata Yang lebih dominan sih. Hadir, untuk menjawab pertanyaan ini alangkah baiknya kita ingat kembali ucapan dari Abu Hurairah ucapan Abu Hurairah ini luar biasa. Kata Abu, Hurairah, saya kan sering dengar ucapan ini. Al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh. Hati itu raja dan anggota badan yang lain tentaranya, pasukannya, pembantunya. Ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara hati dan anggota tubuh yang lain adalah hubungan antara raja dan pembantunya, raja dengan anak buahnya, raja dengan menterinya, raja dengan pasukannya, bukan hubungan antara Tuhan dengan makhluk yang tidak bisa diintervensi. Semua sepakat, eh, decision maker, pengambil keputusan itu presiden itu raja. Namun kalau database-nya salah, yang ngumpulin data itu siapa? Menteri. Benar, yang ngomongin kenaikan BBM itu presiden, tapi yang kasih data menteri. Kalau menterinya bermasalah, maka kebijakannya bermasalah. Dan ketika presiden atau raja membuat sebuah keputusan itu akan mempengaruhi seluruh pasukan dan rakyatnya. Sama ketika hati sudah membuat sebuah keputusan, maka semua akan terpengaruh, mata terpengaruhi, telinga terpengaruhi karena semua anak buahnya. Tapi jangan lupa, anak buah bisa bermain. Anak buah bisa menikam dari belakang maka memang terikat dengan keputusan yang dibuat oleh hati. Tapi mata bisa bermain. Telinga bisa bermain. Ini yang harus kita jaga. Dan ini dijelaskan Syekhul Islam Bumi dengan perubahan redaksi. Karena kalau saya baca ucapan Syekhul Islam dalam masalah ini mungkin agak ribet, tetapi itulah kesimpulan dari penjelasan Syekhul Islam yang menjelaskan secara gamblang kenapa banyak para ulama tasqiyatun nufus mengatakan kalau Anda ingin menjaga hati Anda maka jaga pandangan Anda dan apa yang Anda dengar. Padahal kita tahu hadis Nabi kalau hati ini baik maka baiklah seluruh anggota badan. Bisa dipahami karena hubungan hati dengan anggota badan adalah hubungan raja dengan anak buah, bukan khalik dengan makhluk. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka teguhkan pandangan mereka jaga mata dan jangan kemaluan mereka karena itu lebih suci atau dalam bahasa sesuai dengan konteks lebih mensucikan hati mereka saya menjaga hati jaga hati karena ini pembisik ini intelnya hati kita sangat dipengaruhi oleh database dari mata, database dari telinga. Kalau lisan enggak, lisan itu cerminan hati. Apa yang hati ingin ungkapkan, biasanya hati ungkapkan dengan lisan, tapi lisan tidak bisa memberikan data. Yang kasih data siapa? Mata. Telinga saya ingin tanya, kenapa antum sakit hati ketika antum diomongin orang? Karena antum dengar. Ini loh kasih datanya sehingga hati kita jadi kesal, jadi ngamuk. Pak, Pak pulang itu ngomongin Bapak di belakang. Ah, kita keren banget. Karena itu tadi, ini datanya yang kasih masukin hati. Kenapa kita kembali tenang? Karena kita dengar permintaan maafnya misalnya. Hati kita jadi tenang lagi. Begitu juga. Ini mata ini bahaya. Kalau yang kita lihat dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Kerjaan kita melihat mobil-mobil merah ya sudah, ini akan terpengaruh. Hari ini lihat Ferrari, besok Lamborghini, besok S-Series. Bahaya itu. mainnya ke mall terus. Nanti hati ini akan membuat sebuah pola kehidupan hedonis. yang kita lihat akhwat lagi, akhwat lagi, akhwat lagi, habis sampai kita. Begitu juga akhwat. Memang betul terjadi istilah para ulama tentang melihat ikhwan dan banyak eh, para ulama membolehkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala yang melihat uh, Bani Arfidah bermain perang di Masjid Nabawi. jangan kebablasan. Jangan overdosis. Dan jangan dilepas begitu saja tanpa kontrol. Karena kalau kita terbiasa melihat wajah ikhwan, wajah ikhwan, wajah laki-laki, maka itu bisa hati kita. Zalika azkarahum itu lebih mensucikan hati mereka. Maka itu jaga mata kita. Usahakan mata kita sering melihat doa Allah. Sering membaca sunnah-sunnah Nabiullah SAW. Mata kita diajak melihat kebesaran Allah, jangan kebesaran manusia. Kalau mau lihat, udah langsung aja ke pemandangan alami lah, lihat kebesaran Allah. Sehingga kita langsung terikat dengan penciptanya, Karena itu ini yang harus kita carikan. Allah Ta'ala bisa. Dan hal yang berikutnya adalah jangan terlalu banyak bicara dan terlalu banyak bicara akan kita bahas khusus pada kesempatan esok hari insya Allah Taala. Oleh karena itu ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena banyak bicara ada sesi khusus yaitu bahaya lisan sebuah materi yang akan kita kaji di esok hari. Ini yang bisa saya sampaikan karena pertanyaan sudah eh, menumpuk untuk kita nikmati dan kita bahas dan yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya hanya ingin mengambil beberapa dari masalah hati bukan definisi dan pembahasan dari A sampai Z karena itu adalah porsi kajian rutin karena sekali lagi saya diingatkan Kajian-kajian seperti ini Itu fungsinya refreshing Kalau antum ingin benar-benar jadi Bukan di kajian seperti ini Tapi di kajian rutin yang dibina oleh pusat-pusat antum di kajian Bakti Itu yang jika kita ingin jadi seorang muslim yang sejati ada tuh kedatangan misalnya pusat dari luar kota itu refreshing bukan inti ini tambahan. Intinya adalah ada di tangan ustaz-ustaz antum yang hak, majelisnya harus aku datangi. Allah berfirman tentang metode kajian yang benar dalam surat Ali Imran ayat ayat berapa ya? Ayat 79 kalau saya tidak salah. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Naikkan jadilah kalian orang-orang rabbani ketika kalian mengajar dan mempelajari Al-Quran Al-Karim apa tafsir robbani dalam ayat ini karena antum diperintah oleh Allah untuk menjadi orang robbani ketika ngaji antum diperintah oleh Allah untuk menjadi orang-orang Rabbani ketika belajar agama walakin kunu Rabbaniin apa arti tafsir robbani antum bisa dicek di Sahih Bukhari dan fatul Bari saya sebutkan secara intinya saja. Ibnu Abbas menjelaskan orang-orang robbani adalah orang-orang yang belajar ilmu mulai dari basic. Perkara-perkara keseharian sederhana tetapi yang mengakar, fondasi secara berkesinambungan kajian rutin baru sehingga sampai masalah-masalah besar dan pelik itu robbani kalau nah, kita ingin sukses di dunia kajian, jadilah orang obat Datanglah ke kajian-kajian rutin. Baca kitab-kitab para ulama. Ikuti kurikulum para usaha pusat kita yang mulai mengkaji dari basic, dari dasar, dari prinsip, terus berkesinambungan sampai masalah masalah besar. Ada kajian-kajian seperti ini adalah kajian yang sifatnya penyegaran rangka identitas inti yang paling berjasa adalah pusat-pusat di paman. Oleh karena itu saya tidak membahas dari anak karena itu porsi kajian rutin. Namun saya hanya ingin menyebut beratkan ke beberapa hal-hal eh. penting mulai dalam Islam. Ustaz barakallahu fikum fikum barakallahu fikum barakallahu. Mohon ampun berikan nasihat kepada para umat yang bergaulnya pilih-pilih ada yang berharta tidak mau bergaul dengan yang miskin, begitu juga tegur sapa hanya dengan yang dikenal. Ustaz, bagaimana status ibadah amanah anggota badannya baik tapi hatinya abu-abu? Ya, terima kasih Jasa Allah atas pertanyaannya. Yang pertama, saya setuju, bergaul harus pilih-pilih. Karena Nabi yang mengatakan kalian dukung manikholin, maka selektiflah dan pilihlah siapa yang anda jadikan sahabat karib. Namun yang perlu kita ingatkan, kalau kita bahas hadis-hadis tentang pergaulan, pada hadis-hadis tentang pilih-pilih. Hadis-hadis itu berkaitan dengan hula atau khalil, jalis, sahib. Karena kita tahu dalam dunia pergaulan teman pergaulan kita itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang kita hanya tahu muka aja, nama nggak ngerti. Ada orang yang kita kenal nama, tapi cuma sehelo aja, nggak pernah kita ngobrol jalan bareng dan seterusnya. Ada orang yang kita Eh, bergaul dengan dia kalau ada keperluan saja. Kita kalau rekan misalnya rekan kerja kita di kantor, rekan bisnis kita atau hubungan kita dengan wali kelas anak kita, ada orang yang di mana ada kita di situ ada dia. Nah yang harus milih-milih itu yang tingkatan terakhir, bukan semuanya. Dalilnya apa? Nabi tetap bergaul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Bahkan ketika rapat menetapkan strategi perang Uhud Abdullah bin Abdul, Abdullah bin Ubay bin Saul dilibatkan apa tidak? Dilibatkan itu gembong munafik dan munafik kafir dengan ijma para ulama. Karena mereka musang berbulu domba. Tapi yang menariknya saran dari Abdullah bin Ubay bin Saul nggak pernah Nabi terima dan tidak pernah Nabi akomodir dan tidak pernah Nabi amalkan. Karena Nabi tahu, Nabi mengerti. Makanya kan apa kata Nabi SAW? al mukmin girun kari. Girun kari. Seorang mukmin itu gir kari. Ada sebagian ada sebagian kesalahan dalam menafsirkan hadis ini. Ya. Gir memang uh, dari kata buru ya. Orang ada sebagian orang mengatakan seorang muslim itu uh, gampang ditipu orang dan dia orang yang sangat mulia. Dan ini tafsir yang kurang tepat. Sebagian orang mengatakan tafsir hadis ini seorang mukmin saking baiknya dia suka ditipu orang kan ada kalau orang polos di masyarakat suka dikerjain orang kan suka dibully orang kan gitu ya enggak maknanya bukan demikian karena saya ingin tanya siapa orang yang paling mukmin di muka bumi ini Rasulullah Rasulullah pernah dikerjain orang nggak pernah Nabi tahu siapa kau maupun orang Tapi nggak pernah ditipu orang nggak pernah ditipu orang kan tapi Nabi pernah makan daging yang beracun dari Lazib bin al Itu pun karena hikmah agar ada syariat-syariat yang harus dipakai oleh umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Adapun dalam dunia pergaulan Nabi yang pernah dikerjakan Dan Nabi tahu siapa tahu maupun lawan Tapi Nabi bergaul dengan semuanya Jadi maksud para ulama ketika mengatakan muslim itu giro Maksudnya seorang muslim dia cerdas Dia cerdas Tetapi dalam bergaul dengan orang Dia pintar menempatkan diri Tidak terlalu, tidak polos dan e, tetap bersikap baik seolah-olah orang yang di luar melihat dia kena tipu oleh temannya tersebut padahal enggak dia tahu contohnya begini yang paling jelas setelah perang tabu setelah perang tabu kita tahu orang-orang munafik tidak ikut perang tabu setuju apa tidak lalu semua mereka memberikan alasannya memberikan alasannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang sakit malam, ada yang bilang uh, lagi pusing-pusing, ada yang bilang migrainnya kambuh, ada yang bilang vertigo, macam-macam deh. Intinya macam-macam. Apa respon Nabi? Oh iya, semoga Allah ampun. Oh iya. Nah orang pikiran oh ini ditipu nih Muhammad. Padahal tidak. Makanya ada kesimpulan yang menarik yang dijelaskan oleh Syekh Ta'at Hasri Rahim eh, uh, Hafidahullah kata beliau dalam bab jujur eh bukan dalam bab jujur dalam bab membenarkan ucapan saudara kita apabila saudara kita berbohong tapi dalam konteks yang tidak besar konteks pribadi yang tidak mau berimbas ke banyak hal maka tidak perlu kita dustakan, udah anggung-anggung aja karena Nabi tidak mendustakan kebohongan orang-orang munafik karena kebohongan mereka pada saat perang tabuk itu tidak membias ke bidang yang lain. Ya sudah clear sampai di situ aja. Contoh misalnya, contoh misalnya gini, ada yang datang terlambat. Aduh mohon maaf ya, anak terlambat karena macet total. Kita tahu nih nggak macet di sana, kita di bawah sana tadi. Udah nggak usah diperpanjang. Oh macetnya ya Allah, ya, ya masa tuh capek ya, udah istirahat dulu sana. Nah orang pikirkan kita gampang dikerjain orang, padahal nggak kita tahu. Ini masanya nggak perlu diangkat lah. Seorang mungkin hanya mengurusi perkara-perkara besar, bukan perkara-perkara kecil seperti itu. Nah intinya adalah seorang mukmin uh, hanya memilih orang-orang yang benar-benar dekat dengan dia. Almaru ala din khalil Seseorang di atas agama Khalil, khalil itu tingkatan tertinggi dalam pertemanan pergaulan. Jadi dalam pergaulan yang dekat sekali dengan kita itu harus selektif. Tetapi yang hanya sekedar say hello, hanya apa kabar, merangkul, itu silakan bergaul dengan yang lain. Karena kita tidak percuma. Bagaimana tapi bergaul dengan yang lain. Khususnya yang baru datang ngaji itu harus dirangkul. Jadi itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita eksklusif Salah satu dalilnya adalah hadis Bukhari. Ketika taubat Kaab bin Malik diterima oleh Allah, kita tahu ketika Kaab diboykot oleh seluruh isi kota Madinah, Lalu setelah itu Allah terima taubatnya. Maka seluruh para sahabat antusias menerima Ka'ab bin Malik kembali. Bahkan mereka berlomba siapa yang lebih dulu sampai ke tempatnya Ka'ab bin Malik. Maka yang pertama kali memberikan kabar gembira itu kasih hadiah apa? Baju beliau dalam hadis Bukhari sangat panjang. Dari kita ini sebagai ulama memberikan sebuah faedah, faedah sunnah para sahabat dan sunnah Nabi SAW ketika ada saudara kita bertaubat dan kembali kepada hidayah kita harus sambut dengan antusias sebagaimana sahabat menyambut Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bin Malik taubatnya diterima oleh Allah dan ketika Ka'ab bin Malik masuk ke Masjid Nabawi itu beliau disambut bang pahlawan padahal tidak ikut perang tabuk tapi penyambutan para sahabat karena mereka semua senang Ka'ab bin Malik sudah taubat dan diterima oleh Allah maka mereka sambut dengan luar biasa. Begitu juga ketika ada orang awam datang ke kajian kita, dia dia datang itu karena dia ingin mendapat hidayah, dia ingin bertobat, maka disambut, bukan ditambil, bukan dicuekin, bukan ditinggalkan begitu saja. Tidak ada sunnah sahabat seperti itu. Gak banyak ngikuti sahabat. Sambut, rangkul, dan tidak boleh eksklusif. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya hukumnya terperinci kalau misalnya sahabat dekat, sahabat-sahabat dekat dan e, kita merasa paling cocok dengan dia itu tidak ada masalah asalkan dia taat dan soleh kepada Allah, namun tidak uh, tidak serta merta membuat kita eksklusif, kita punya geng-geng di kajian, kelompok-kelompok dan kita tidak berdoa lagi dengan dengan yang lain dan ini bertentangan dengan sunnah para sahabat. Adapun yang kedua, ibadah yang amalan anggotanya badannya baik tapi hatinya amburadul, ini menunjukkan bahwa ibadah, ibadah dia tidak sempurna. Dan hadirin yang dirahmati, kita sepakat ibadah yang benar, ibadah yang diterima adalah ibadah yang bisa memadukan aspek hati dan aspek fisik. Makanya kan syarat diterimanya amal apa? Ikhlas dan ittiba. Ittiba ittiba adalah aspek fisik, ikhlas adalah aspek hati. Dan ini juga saya ingin berikan e, pelajaran secara khusus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt. wa taala. Sebagian para ulama mengatakan bagi orang-orang yang sudah mengikuti sunnah Nabi maka tantangan terbesarnya adalah masalah hati. tantangan terbesarnya adalah masalah masalah keikhlasan, masalah kekhusyuan, masalah kasar dan seterusnya, masalah benci kepada umat Islam. Kenapa demikian? Karena setan pintar, setan cerdas, setan berilmu, dan setan tahu syarat diterima amal ada berapa? Ada dua. Apa saja? Ikhlas dan intiba. Ikhlas dan intiba. Oleh karena itu, ketika setan tidak bisa menggoda kita dari pintu intiba, Syaitan tidak bisa menggoda kita dari pintu syirik yang zahir. Syirik yang perbuatan. Dari bid'ah. Dari maksiat. Maka syaitan tidak hilang akal. Syaitan aduh gimana biar biar ibadahnya ini yang secara kasat mata sudah benar berantakan di sisi Allah. Maka syaitan akan serang hati kita. Karena ini pintu terakhir untuk menggagalkan pahala dari kita. Ini adalah kesempatan terakhir beliau. Saya ingin tanya, kalau di dunia sepak bola, pertandingan penting, lalu sebuah kesebelasan ketinggalan satu kosong, pertandingan sudah masuk ke extra time. Kira-kira pelatih itu habis-habisan atau tidak? bisa-bisa. Kalau bisa, semua pemain diganti dengan penyerang akan diganti dengan penyerang semua. Semua stok penyerang dimasukkan. Bahkan tidak jarang kiper ketika tendangan sudut maju ke depan. Benar nggak? Ini sebelah saya bilang benar katanya pengalaman. Nah, suka nonton bola kalau bilang nggak benar bohong mungkin begitu. Kiper maju ke depan. Kenapa? Udah dikatakan all oh, out. Oh, ini kesempatan terakhir. Begitu juga dengan syaitan kata para ulama ketika rukuk kita, sujud kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sudah semua sesuai. Nah, diajak melakukan kita nggak mau anti, nggak ulu bilamin zalik. Maka kesempatan terakhir hanya masalah hati. Inilah sebabnya hadis Tirmidzi Nabi mengatakan inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun inna kita bainahum sesungguhnya Kau sudah putus asa disebab oleh orang-orang yang sholat Ya. Dalam tafsir orang-orang yang sholat, salah satu tafsirnya apa? Orang-orang yang wakil. Gimana menyembah setan? Nyembah Nabi aja kita nggak tahu, Boleh nggak nyembah Nabi SAW? Nggak boleh, apalagi nyembah setan anti kita. Tapi setan punya plan B. Adu domba di antara mereka. Buat kebencian di hati-hati para ahli tauhid para ahli sunnah, orang-orang yang mengusung sunnah Nabi SAW. Jadi ketika Syekh gagal masuk dari pintu pertama, pintu itibar, pintu yang kasat mata, maka syaitan akan main belakang melalui pintu hati. Makanya Allah, Allah berfirman, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nah, Ya, betapa pintarnya syaitan. Allah yuwaswisu fi sudurin Kita tahu tafsirnya yang menggoda manusia melalui harga eh, dada mereka. Kenapa dada yang disebutkan dalam ayat ini? Karena syaitan tahu dada adalah itu masuk ke jantung atau hati kita. Jadi saya bisa antum itu ini menunda telah menjadi korban syaitan. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang meletakkan layar di hadapan akhwat? Positifnya akhwat fokus, Negatifnya apa terlihat ustaznya ganteng? Bagaimana pola kalau kajian tidak pakai hijab? Terima kasih Jazallah Khair. Uh, eh, kalau di kajian saya, saya rasa sisi negatifnya nggak ada ya, karena saya nggak ganteng kan gitu ya. Jadi ini nggak ada, alhamdulillah. Berarti kalau kajian saya sendiri nggak ada masalah begitu ya, karena bisa fokus dan tidak terpisah aman. Tapi mungkin ustaz-ustaz bagi paham ini yang jadi masalah. Mas. Atau satu ustaz luar Balikpapan yang lain yang ganteng-ganteng. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, eh, Allah taala alam bisawab. Masalah ijab. Pendapat yang sampai detik ini saya pilih adalah Hukum, kita bicara hukum asal ya Hukum asal uh, tidak wajib Kenapa demikian? Dengan beberapa dalil di antaranya adalah uh, masjid Nabi zaman dahulu tidak berhijab. Lalu ketika Nabi khut, uh, eh, pas saat Nabi khutbah id pun juga tidak ada hijab dan Nabi ketika berkhutbah menghadap ke jamaah walaupun wanita ada di belakang dan juga Nabi uh, kita tahu bersama berbicara dengan beberapa wanita dalam hadis-hadis itu tidak dengan hijab sebagaimana Imam sehingga Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhawat dengan wanita di tempat yang bisa dilihat oleh mata. Makanya kan dalam fikih khawat terbagi menjadi dua. khawat di tempat yang tidak bisa terlihat oleh mata-mata manusia atau tertutup atau khawat di tempat terbuka dan khawat di tempat terbuka itu aman dengan kriteria. Jadi ada beberapa. Jadi kalau satu lawan satu itu boleh, apalagi satu lawan 15 misalnya. Karena potensi fitnah yang lebih besar satu lawan satu atau satu lawan 15. Satu lawan satu, kalau satu lawan satu saja di tempat umum diperbolehkan kiasul aula atau dalam ilmu fikih fahul uh, eh, fahul uh, eh, mafhum apa atau fahul kitab. Uh, eh, fahul kitab itu mafhum muwafaqah. Mau apa Pak? atau kiasul aula diperbolehkan Kalau satu salah satu saja boleh asal kriterianya aman dari fitnah terus juga sesuai dengan kebutuhan lalu ada masa-masa yang memperhatikan tidak macam-macam maka diperbolehkan namun kalau bisa dihijau, itu lebih afdol itu lebih afdol kan Allah mengatakan zalika azkalahu lebih suci buat kalian itu lebih afdol Allah bisa dihijau. Wallahu taala Dan uh, masalah ini sempat kita tanyakan juga waktu ada daurah di awal-awal ketika awal Syekh Ibrahim datang. Uh, bagian Ustaz bertanya Syekh Ibrahim, bagaimana kalau kita mengisi kajian? Uh, ibu-ibunya atau wanitanya belum siap masih awal-awal jadi belum siap pakai hijab boleh apa tidak ya katakan boleh asal uh, mereka menjaga Usaha mereka di Syekh Ibrahim Arafah tapi sekali lagi kalau bisa semakin terus bisa semakin produk maka itu semakin bagus. bagus. Adapun dalam masalah e, menaruh meletakkan e, layar, maka masalah ini lebih e, lebih fokus lagi karena terjadi pembicaraan para apakah wanita wajib untuk menundukkan pandangan atau tidak karena ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menikmati perang Bani Aqidah di Masjid Nabawi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala bisawab, hadis ini sharif, hadis ini menunjukkan tidak wajib tapi sekali lagi kembali kepada ilah. Kalau ilahnya itu bisa terfitnah dan yang terfitnah bukan satu dua orang. Karena kita tahu kaidah fikih mengatakan al-ibra bil -balik parameternya itu hukum mayoritas. Jadi kalau kita pasang layar, banyak yang terfitnah, ya nggak usah pasang layar. Tapi kalau uh, ya satu dua, ya nggak bisa, kita nggak bisa paksa semua orang. Maka wajahnya hukum asalnya diperbolehkan dan banyak sekali para ulama yang kan dan munculnya banyak para ahli fikih dan ulama di layar kaca itu pun juga salah satu eh, tatbik mereka atau praktek mereka dalam masalah ini. Karena ketika para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau banyak kali orang Syekh Al Safri dan mengisi Syekh Rozak mengisi di televisi, maka dilihat oleh para wanita atau di rumah rumah wanita dilihat dan itu kebijakan dan fatwa para ulama. Walaupun jadi hukum asalnya tidak haram tetapi kalau di situ tempat mayoritas akhwat terfitnah karena ustaznya ganteng sekali keren banget stylist dan seterusnya udah mending nggak usah pakai fokus atau nggak usah pakai nanya Tobil Khalif dan ilahnya ada ilahnya terfitnah al, al kaidah usul mengatakan al hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Hukum itu berjalan bersama alasan hukumnya. Kalau ada alasannya maka ada, kalau enggak maka enggak. Kenapa dalam masalah wanita ada rukhsah karena hukum asalnya wanita tidak seperti laki-laki yang bisa terpukau pada pertama atau dengan mata. Tetapi kalau itu terjadi maka sudah Dan juga pertimbangan Allah Taala. Bismillah Ustaz, apa Ustaz mohon nasihat bagi kita yang mungkin di antara kita masih banyak yang suka nonton sinetron atau tayangan TV yang mengajak pada maksiat. Mungkin mereka sebagai para ibu-ibu yang mereka menjaga diri di rumah namun sayang terkadang di rumah mereka sering berdua-duaan dengan TV. Hukum keluar dengan TV gitu ya. Oh, eh, banyak ibu-ibu, ibu-ibu kayaknya kan ibu pada padahal. Tadi ibu-ibu Iya, masalah sinetron dan TV bukan hanya ibu-ibu ya. E, kita dan wanita sama. Dan jelas hukumnya tidak mendidik, tidak boleh. Kecuali kalau antum mau melakukan penelitian, sehingga antum harus menonton sebuah sinetron dari A sampai Z atau beberapa sampel sinetron untuk membuat penelitian tersebut itu nggak ada masalah. Tapi kalau hanya hiburan, maka cukuplah kita pulang menjadi hiburan kita. Cukuplah salat wajib ilat ini ini di salat. Allah menjadikan penyejuk hatiku itu ketika salat bukan ketika nonton sinetron. Dan sinetron tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalaupun kita terhibur semu. Semu. Masalah kita tidak akan hilang. Ada orang yang lagi galau selesai gara-gara nonton sinetron? nggak ada. Tetapi betapa banyak orang yang galau hilang karena membaca karena firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Syifaun lima fisudur karena Al-Quran akan mengobati apa yang ada di dalam hati. Dan yang berikutnya, hadirin, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu tidak wajib sholat lima waktu ke masjid. Tidak wajib sholat Jumat. Lebih baik di rumah wakar tapi kunna. Salah satu hikmahnya bukan nonton sinetron. Tapi dia harus mempersiapkan diri menjadi istri yang soleha dan ibu yang baik. Dan ini tantangan pada detik ini atau pada hari ini ketika kita tidak punya fakultas keistrian, ketika kita tidak punya fakultas keibuan, maka calon istri atau calon ibu dia harus belajar otodidak. Dia harus banyak baca, dia harus banyak mendengar, dia harus banyak uh, mencari informasi. Ah, dia harus banyak membaca hadis. Dia harus banyak untuk menelaah. Maka gunakan waktu luang kita untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Yang jadi masalah, kita hanya serahkan anak kita ke pondok pesantren yang kita hanya menyerahkan anak kita kepada sekolah-sekolah SDIT atau TK-TK Islami. ini keliru. Kita diwajibkan khususnya para ibu untuk menjadi pemimpin di dalam rumah. Apa kata Nabi? Nabi SAW berkata, "Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an bayti sawjiha wa awladi. Wanita itu pemimpin dan dia akan ditanya tentang masalah rumah. Ingat, masalah rumah akan ditanya kata Nabi SAW. Maka jika dapur berantakan, ibu-ibu akan ditanya oleh Allah. Kalau misalnya ruang tamu berdebu, maka ibu ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika misal gudang tidak pernah dibersihkan, ibu ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rumah adalah tanggung jawab para istri. Dan yang kedua anak. Kita akan ditanya tentang anak kita. Kita sudah jelaskan belum tentang anak kita? Sudahkah kita tahu parenting yang Islami? Parenting yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW? cara mendidik anak? Sudahkah kita mengkaji sirah Nabi untuk masalah pendidikan anak? Sudahkah kita mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW atau mencari kajian tentang masalah pendidikan anak? sama tua tapi itu jangan nonton Bismillah, Ustaz mohon penjelasan akar pikiran letaknya di hati. Iya, terima kasih jazakallah khairan para ulama, bahkan banyak para ulama mengatakan ini adalah akidah al sunnah wal jamaah yang membedakan antara al sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. sunnah meyakini bahwa akal letaknya di hati. Akal pikiran letaknya di hati sebagaimana surat Al-A'raf ayat 179 di atas. Ketika Allah mengatakan la hukuluhun la yafqahuna biha. Mereka punya hati atau jantung tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir dan berakal. Allah tidak katakan letaknya di kepala. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalil-dalil di ataslah yang menjelaskan bahwa akal pikiran letaknya di kolbu. Ini kesimpulan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama yang lain. Tapi timbul pertanyaan bagaimana menjawab sebuah fakta kalau kepala kita kebetul akan merusak pola pikir kita betul apa tidak? Dijelaskan oleh para ulama bahwa akal fungsinya untuk menampung database. Jadi data kita maaf, kepala, kepala tugasnya untuk uh, menerima dan menyimpan database, info, pengetahuan. Nah, lalu database ini itu dikirim ke hati. Nah, hati lah yang menentukan ya apa tidak, berdiri atau berbaring, loncat atau tidak, maju atau mundur semua yang menentukan dan diolah di hari. Bisa dipahami? Allah oh, Assalamualaikum Assalamualaikum Pertanyaan apakah termasuk penyakit hati apabila melihat keluarga atau orang lain melanggar syariat Allah karena hati kita retak sampai lisan kita tidak terpampang tekanan. Iya. terima kasih mungkin kita jelek-jelekin dia, bicarakan dia, ungkit-ungkit dia, Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Yang pertama ini berkaitan dengan sitar Hukum man satar Musliman Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia Maka Allah akan tutup aibnya di mana? Di akhirat Hadirin, selama dia melakukan kemaksiatan tersebut secara sembunyi-sembunyi atau tidak ditampakkan, tidak dipamerkan, dipromosikan, maka kita tidak boleh bicarakan kemaksiatan dia kepada siapapun juga. Kalau kita lakukan gibah, gibah. Tapi kalau dia terang-terangan maksiat di depan umum, maka kita boleh menyebutkan kemaksiatannya dan itu bukan gibah. Ini keteguhan para ulama dalam bab sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kalau kalaupun kita boleh menyebutkan kemaksiatannya atau kesalahannya karena dia tampakkan, dia pamerkan. Misalnya kemaksiatan di layar kaca itu kan benar-benar ditampilkan, bahkan dipromosikan. Maka kita boleh bicarakan kemaksiatannya. Di sana ini boleh kita gerakan, namun yang perlu kita catat, hendaknya kita terapkan konsep wala dan barok menurut Abu Sunnah wal Jamaah. Abu Sunnah wal Jamaah, konsep wala dan baroknya apa? Kita mencintai umat Islam sesuai dengan kadar ketaatannya dan kita membenci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Jadi ketika kita geram, kesal, sampai akhirnya lisan kita mengucapkan kesalahannya yang dia lakukan secara terang-terangan, kita tidak boleh benci kepada dia 100, secara 100%. Tidak boleh. Ini bukan ideologi alusunah wal jamaah dalam masalah al walah dan bawah. Ini lebih dekat pada ideologi khawarij. Walaupun kita tidak katakan waris Karena al-sunnah wal jamaah mencintai pelaku kemaksiatan karena dia masih beriman kepada Allah dan dia masih melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kita benci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Analogi sederhana. Dan ini indahnya sunnah. Ketika antum menjadi guru matematika. Ketika antum menjadi guru matematika, lalu antum kasih ujian dengan 10 soal, lalu uh, murid antum salah satu murid antum mengerjakan dan dia salah di tiga nomor nomor dua nomor lima dan nomor sepuluh kira-kira antum marah apa tidak kepada dia padahal tiga nomor itu antum sudah jelaskan diulang-ulang antum boleh marah misalnya tetapi jangan lupa dia cuma salah tiga. Jadi kalau mau marah, porsinya hanya tiga. Jangan seakan-akan dia salah semua. Ini nggak fair. Antum harus kasih tujuh, jangan kasih nol. Kalau antum kasih nol, itu tidak objektif. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala ala ta'dilu. Ihdilu iya, wa aqrabul taqwa. Awal-awal surat Al-Ma'idah Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil, berlaku objektif, berlaku adil dan objektiflah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Objektif adalah ketika kita melihat pelaku kemaksiatan, dia masih muslim, dia masih beriman kepada Allah, dan dia masih sholat, dia masih beribadah, maka di saat kita kesal sama dia, kita pun juga harus respect sama dia, kita harus cinta karena dia tetap kata Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipercaya. Akhir ya? Habis habis sholat sudah selesai berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak sengaja saya membaca outbox Facebook suami saya. Dan saya temukan suami saya mengirimkan pesan pada mantan pacarnya dulu. Isi pesannya berupa ungkapan kalau dia tidak bisa melupakan si mantan. Sebenarnya itu saya benci sekali dan suami saya. Eh, otak saya benci sekali dengan suami saya. Walaupun suami saya sudah meminta maaf, tapi ada rasa kecewa dalam hati saya. Apa yang harus saya lakukan agar hati ini bisa ikhlas? Iya terima kasih jazakallah. Eh, uh, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika membuat memberikan kajian tentang asbabus di usrah, sebab-sebab kebahagiaan sebuah keluarga. Beliau memberikan sebuah kaidah. Saat kita menjadi seorang istri dan saat kita menjadi seorang suami, ingatlah hubungan kita adalah taqarrub kepada Allah. Rumah tangga bukan sekedar hubungan manusia dengan manusia. Bukan hanya sekedar simbiosis mutualisme, saling memberikan kebaikan lalu kita mendapatkan feedback atau kebaikan yang berikutnya dari orang tersebut tidak tetapi rumah tangga adalah takarruf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu yang jadi tolak ukur adalah dalil bukan apa yang dilakukan oleh pasangan kita yang jadi tolak ukur kita dalam bersikap itu dalil bukan apa yang dilakukan oleh suami kita terkadang orang membalas dendam suami selingkuh, dia juga selingkuh banyak tuh di Jakarta. Kenapa kamu selingkuh? Eh, kenapa Mbak selingkuh? Karena suami saya selingkuh. Saya ingin berikan pelajaran kepada dia. Memang enak diselingkuhin. Saya mau berskor satu sama. Skor satu sama. Ada pakai bahasa apa? Kalau jual gue beli kata dia. Lu selingkuh gue juga bisa selingkuh. Emang lo aja yang keren. Gue juga masih cantik katanya. Jadi ini salah total. Dan ini nggak akan dapat kebahagiaan. Kita bangun rumah tangga dengan dasar takorum. Selesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Jangan kalah sama pegadaian. Pegadaian itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah apa yang sudah ngaji buat masalah baru. Kita kalah sama pegadaian gimana? Karena sudah ngaji sunnah, maka selesaikanlah masalah tanpa masalah jangan ya buat hal yang eh, menghancurkan rumah tangga kita. Dan hari ini saya rahimahillah wa ya. Maafkanlah suami kita karena kita pasti akan berbuat salah. Saya tidak mengatakan kita pasti akan selingkuh juga tidak. Tetapi yang namanya hubungan rumah tangga pasti akan ada kesalahan. Kalau kita memaafkan saudara eh, kalau kita memaafkan suami kita saat ia melakukan kesalahan yang fatal, maka Allah akan bukakan pintu maaf dari suami kita pada saat kita melakukan kesalahan fatal. Dan itu pasti bisa dipastikan suami istri pernah melakukan kesalahan fatal. Dan jangan berpikir kesalahan fatal itu selingkuh ya tidak banyak kesalahan, banyak kesalahan. Oleh karena itu bukakan pintu maaf kepada suami kita sebagaimana kita juga berharap maaf dari dia dan ingatlah firman Allah dalam surat An-Nur ayat ayat 22 ya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ini khususnya yang lagi uh, punya rasa kecewa, yang sedang sakit hati, yang sedang galau dengan orang lain. Simak surat An-Nur ayat 22. Kata Allah wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul uh, an yu'tu ulil qurba wal yata uh, ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim janganlah orang kaya dan dan orang besar di antara kalian memboikot dan berprinsip untuk tidak membantu familinya yang miskin dan pernah berhijrah di jalan Allah maafkan dia dan lupakan kesalahannya bukankah kalian ingin Allah memaafkan dosa kalian ayat ini tentang siapa Abu Bakar Abu Bakar saat Abu Bakar kecewa sama siapa sama siapa sama misal misal dalam kasus apa hadis atau eski kenapa Abu Bakar kecewa karena misal ikut-ikutan memfitnah Aisyah bahwa Aisyah berzina coba aku renungkan berat kenapa Abu Bakar layak kecewa jarang-jarang Abu Bakar kecewa Jarang-jarang Abu Bakar marah. Karena begitu mista mungkin Aisyah, Abu Bakar langsung bersumpah, Wallahi, demi Allah, aku akan boykot dia seumur hidup. Saya nggak akan bantu mista lagi. Orang sebaik Abu Bakar marah besar. Kenapa? Ada beberapa faktor kata para orang. Yang pertama, karena mista mengfitnah Aisyah. Bagi ayah yang baik, lebih baik dia yang difitnah daripada anak yang difitnah. Itu menyakitkan dan Aisyah adalah eh, anak yang paling Abu Bakar cintai. Siapa eh, siapa orang yang tidak terpukul, anak antum punya anak soleh banget terus difitnah zina, itu tuh makan sakit hati. Beda kalau misalnya anak kita itu keluar malam terus, mabuk-mabukan terus. Begitu mendengar dia hamil, kita cuma bilang pantas, wajar. Bukan ya dengar kata orang tua, tapi kalau anak kita soleh seperti Aisyah, oh kita akan sakit hati. Itu yang pertama. Baru ini baru faktor pertama. Faktor yang kedua, misal adalah famili Abu Bakar As-Siddiq. Masih punya hubungan kekerabatan. Bayangkan. Ketika antum dapat masalah di fitnah orang, antum ingin keluarga antum berada di belakang antum. Misal bukan yang mendukung Abu Bakar, justru menikam Abu Bakar. Ini menyakitkan. Yang ketiga faktornya, misal makan dari keringat Abu Bakar. Jadi semua sembako miso, kebutuhan pokok miso itu dikasih oleh Abu Bakar. Bayangkan antum hidupi seseorang, lalu ada orang fitnah anak antum, bukannya dia bela antum, dia malah ikut-ikutan memfitnah anak antum. Parah apa tidak? Parah banget. Terus yang berikutnya, akan berikutnya miso adalah muhajirin. Kalau miso munafik nggak ada soal. Semua orang sepakat difitnah oleh sahabat sendiri itu menyakitkan. Makanya tadi makan yang paling menyebalkan di dunia pergaulan makan apa? Makan teman, bukan makan orang, makan teman. Makan teman itu menyakitkan. Or, oh, kalau musuh kita mencela kita wajar, tapi kalau sahabat kita yang mencela kita, kita akan sakit hati. Mus al, misalnya alu syirik mencela kita, itu kita mungkin bisa tenang. Tapi kalau murid kita atau ustaz kita yang mencaci mati kita, itu kita hancur dari sekarang. Itu apa? Yang berikutnya. Jadi misal muhajirin. Jadi misal muhajirin. Nah, kira-kira antum pernah seperti Abu Bakar tidak? Ini faktor-faktor ini parah semua. Kalau antum jadi Abu Bakar, enaknya orang kayak gini diapain hadirin? di politik banget serem banget di Pak Abu Bakar boykot begitu Abu Bakar boykot turun ayat ini Abu Bakar begitu ayat ini turun Abu Bakar datang ke rumah Mistah dan Abu Bakar bersumpah dalam rangka menggugurkan sumpahnya yang sebelumnya. Wallahi demi Allah aku tidak akan menghentikan bantuanku kepada dirimu selama-lamanya. Lalu Abu, dan sebelumnya Abu Bakar berkata, Bala ya Rabbana, uhidu an yuf'ali. Kan Allah mengatakan, A'ala tuhibun an yakfirullahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Abu Bakar berkata, Ya ya Rabb, aku ingin dosa-dosaku diampuni olehmu. Oleh karena itu, catat baik-baik. Suami kita punya sifat tapi kita juga pendosa. Kita juga pendosa dan kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu sekalian. Ini kan ibu-ibu yang bertanya. Kita pakai kaidah fikih atau kita pakai kaidah agar. Berapa dosa yang sudah kita perbuat sekarang? Kita ambil satu sampel saja. Siapa di antara akhwat di papan yang sudah pakai hijab begitu hari pertama haid atau mens? Begitu hari pertama balik langsung pakai jilbab ada? Nggak ada. Pertanyaan saya kedua, kalau tidak ada, berapa jumlah laki-laki yang pernah kita tidak berhijab? Nah, sudah berapa ratus laki-laki? Bukan ratus lagi, ribu laki-laki, bukan ribu lagi, jutaan laki-laki. Kita simpel aja ya. Waktu kita SMA kita sudah hype belum? Sudah. Sudah pakai jilbab ketika SMA? Mayoritas belum. Satu hari berapa laki-laki yang melihat kita? Laki-laki di sekolah kita berapa orang? Kalau laki-laki di sekolah kita 500 orang, maka kurang lebih 500 orang itu melihat kita setiap hari. Apalagi kalau kita dona sekolah kita, yang ketika masuk eh, pagar pagar sekolah itu semua cowok sudah melihat-melihat kita. Itu dosanya lebih besar lagi. Itu belum orang kantin, itu belum orang yang diber, itu belum orang yang diangkat, itu belum kalau kita nggak langsung pulang kita main ke mall dulu, yang orang mall ngelihat kita. Hadirin sekalian, iya. jangan lupa mereka akan tuntut kita pada hari kiamat. Al akhillau yawma idin ba'dukum li ba'din adu ini muttaqin. Orang-orang yang alim, bersahabat dan saling cinta mencintai pada hari kiamat saling bermusuhkan, saling bermusuhan. Dan kita tahu apa harapan ahli neraka? Lau tadi min di yauma ini dibani Ahli neraka berharap anak-anaknya menjadi tumbal mereka sehingga mereka tidak masuk neraka. Ya Allah, ada saja anak saya, ya Allah ada anak saya sehingga saya bisa selamat dari neraka. Kalau ini yang dilakukan terhadap anaknya, apalagi kita yang busana kita menyebabkan matanya berdosa. Iya kan? Oke, di dunia mereka senang kita nggak pakai jilbab, tapi jangan jangan lupa pada hari kiamat mereka semua nuntut kita. Karena mata mereka akan diadab oleh Allah. Mereka nggak mau diadab sendirian dong. Ya Allah, oke, mata saya diadab. Tapi itu itu itu cewek yang buat saya ngeliatin aurat. Coba kalau dia pakai hijab, kalau dia pakai jilbab, insya Allah saya nggak melihat apa-apa. Kena dia harus kena juga dong. Kalau satu hari 500 laki-laki, berapa tahun kita tidak pakai jilbab? Terus minta maafnya gimana sekarang? Kecuali kita berharap Allah menolong kita pada hari kiamat Ingat, kita nggak bisa minta maaf kepada siapa laki-laki yang sudah berdosa karena aurat kita. Yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah Ana tuhibbun an yakfurullahu lakum Bukankah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian Maka maka Ya Allah akan maafkan anda Falyafu wal yasfahu Aku lupa lihada Tahari walakum Dan sekali lagi mohon maaf eh, Atas kekurangan Yang berlangsung selama kajian ini Karena kelemahan ilmu saya Dan juga mungkin uh, kondisi fisik, uh, fisik yang belum sempurna Subhanallah yang saya tanya senang bisa menyelesaikan materi pertama bersama antum semua Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa kembali dan terus mengejarkan hati kita dan ingat ini adalah uh, eh, refreshing untuk kita semakin semangat lagi mengikuti kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita di Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.